Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan habibullah taala Masih sambungan daripada syarah permasalahan yang ketiga daripada masail jahiliyah. Daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ketiga adalah anggapan orang jahiliyah bahwasanya memberontak kepada pemerintah, tidak taat kepada para pemimpin, tidak taat kepada para penguasa itu adalah keutamaan. Adapun taat kepada pemimpin atau taat kepada pemerintah itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Namun itu semuanya bertolak belakang dalam artian bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah para pemimpin di antara kalian sehingga nah setelah kita mengetahui bahwasanya dalilnya sangat jelas dan gamblang dan terang-terangan Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Namun sudah kita sebutkan rinciannya, enam ketaatan kita sebatas dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara ketaatan, adapun perkara yang mungkar, perkara kemaksiatan, maka kita tidak wajib mentaati mereka. 6. Kita lanjutkan sini. Kata beliau barakallahu fikum, "Tsumma qala Syekh rahimahullah taala" Kemudian Syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berkata, "Wa hadhil masailu thalathu hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih annahu qala" Nam kata beliau, tiga permasalahan ini, ya, permasalahan yang pertama, eh, masalah kesyirikan bahwasanya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum Kemudian permasalahan yang kedua mereka Naam prinsip mereka adalah ta'asuf fanatik bercerai-berai, tidak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah naam anggapan mereka bahwasannya taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, penguasa itu adalah kehinaan dan kerendahan, itu semuanya telah tertantum. Kata beliau, hadil masail salaf, tiga permasalahan ini hiyallati yaitu permasalahan yang terkumpul Nam diantaranya di dalam apa? Sebuah hadis yang sahih annahu qal bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridai. Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kalian tiga perkara. Nah, mencintai untuk kalian tiga perkara. Pertama, anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah Naam, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang pertama. At-tauhid yang pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, perintah untuk ikhtisam bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum dan hendaknya kalian saling nasihat menasihati kepada orang yang Allah Ta'ala serahkan urusan kalian kepadanya. Dalam artian, saling nasihat menasihati kepada pemerintah, pemimpin, penguasa yang ada di antara kalian. Nam. Kata beliau, walam yaqa khalalun fi dinin nas. Nam. Nah, ini masih ucapan syekh ya dan tidak ada atau tidak terjadi kerenggangan fidinin dinin nas di dalam agama manusia wa um dan dunia mereka illa bisababil ikhlal bihadihi sifati au biba'diha melainkan disebabkan kerenggangan tersebut karena apa karena renggangnya mereka nam dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi atau sebagiannya jadi yang membuat kerenggangan permusuhan pertikaian adalah apa diantaranya antaranya antaranya adalah mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka bercerai-berai ta'assub fanatik dengan para tokoh atau para pembesar mereka kemudian mereka memberontak kepada pemerintah. Naam. Yaqul Syekh rahimahullah taala, ya ini beliau Syekh Saleh Fauzan mulai mensyarah. Waqad jama'a an-nasu, waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-masail ats dan sungguh Rasulullah telah mengumpulkan tiga permasalahan ini, yakni kata beliau yang diinginkan adalah allati taqaddama dzikruha yang telah disebutkan penyebutannya wahya apa tiga permasalahan ini yang Rasulullah telah mengumpulkannya al-mas'alatul ula permasalahan yang pertama anna ahlal jahiliyati kanu ya'budunal awliya was-salihin bahwasanya orang-orang jahiliyah terdahulu mereka menyembah para wali dan menyembah orang-orang saleh dan mereka mengatakan haula syufa'auna indallah bayangkan mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sudah kita Nah menjelaskan berkali-kali barakallahu fikum bahwasanya syubhat mereka tidak mengubah hakikat yang kita saksikan barakallahu fikum. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Meminta siapa? Meminta kepada siapa? Kalau meminta kepada orang saleh, meminta kepada para wali, naudzubillah. Berarti sama. Nah, keadaannya ketika mereka menyembah berhala barakallahu fikum. nah walaupun mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala, kami hanya meminta kepada mereka untuk menjadikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala mencarikan agar apa? Na'am barakallahu fikum mendapatkan syafaat dan semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu syubhat mereka. Tapi sudah kita jelaskan ya. Nah, itu permasalahan yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua kata beliau, anna ahlal jahiliyah kanu bahwasanya penduduk atau orang-orang jahiliyah kanu mereka dahulu mutafarriqina fi dinihim, mereka bercerai-berai dalam agama mereka, wa dunyahum dan dunia mereka. Ketika bercerai-berai dalam masalah agama, otomatis nanti apa? Masalah dunia pun akan bercerai-berai karena tidak terbimbing dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan orang-orang yang mereka terbimbing, terpantau, terarahkan dengan dalil, terarahkan dengan Al-Quran, terarahkan dengan As-Sunnah. Insya Allah kehidupan mereka senantiasa terwujudkan yang namanya kehidupan yang sangat mulia. Barakallahu fikum terwujudkan ketenangan, keamanan, ketentraman, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Nam. Namun ketika agama mereka rusak, dunia pun akan rusak. Nah, barakallahu fikum. Nam. Itu permasalahan yang ke Dua. Kemudian permasalahan yang ketiga barakallahu fikum kata beliau di sini, wal mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, annahum la yakhda'una liwalil amri, bahwasanya orang-orang jahiliyah, penduduk jahiliyah mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin, tidak mau tunduk terhadap pemerintah, tidak mau tunduk taat kepada para penguasa. Nah barakallahu fikum. Na'am. Wa yarawna dzalika dhillatan wa mahanah na'udzubillah. Sebaliknya, mereka malah berpandangan beranggapan bahwasanya taat kepada pemimpin Taat pada penguasa itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Nah, inilah keadaan jahiliyah na'udzubillah. Hadil المسائل salatu جمعها Rasulullah الله صلى الله jawami al-kalim wa fasla al-kitab. الخطاب في wahidah. perhatikan tiga permasalahan yang sudah kami sebutkan ini nah atau sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nah tiga permasalahan tersebut itu semuanya Rasulullah telah mengumpulkannya nah barakallahu fikum yang mana Rasulullah adalah alladzi utiya yang Rasulullah diberikan padanya jawamil kalim ucapan Rasulullah itu pendek singkat padat tapi menyeluruh dalam artian mencakup semuanya wa fasl khitab dan fi kalimatin wahidah dan juga beliau bisa merinci ucapan itu pada satu kata nah dalam artian apa satu kalimat nah, satu kalimat itu nah barakallahu fikum Rasulullah ketika berucap dengan sebuah ucapan nah pendek padat tapi apa mencakup semuanya nah sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang masalah apa tentang ma'ul bahar itu, tentang air lautan. Kemudian Rasulullah menjawabnya bagaimana Rasulullah menjawabnya? Menjawabnya yang ditanya tentang air lautan tapi beliau mengatakan apa? Al ma'ut tahur. Ya, enam. Eh, bahwasanya airnya itu suci. Ya, tahur ma'uhu al hilu maitatuhu. Eh, nah, barakallahu fikum. Jadi airnya suci, kemudian apa? Kemudian hal nah bangkai itu halal. Bangkai apa? Bangkai lautan itu halal barakallahu fikum. Hewan-hewan laut itu halal, semuanya halal kecuali hewan-hewan yang berbahaya yang bisa memberikan, memberikan doror kepada manusia barulah diharamkan. Jadi hukum asalnya hewan laut itu barakallahu fikum ikan dan semisalnya atau binatang-binatang laut itu semuanya pada asalnya halal kecuali hewan-hewan yang membahayakan yang di dalamnya ada unsur doror yang membahayakan bagi manusia barulah diharamkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian juga Rasulullah eh, barakallahu fikum banyak sekali ucapan-ucapan Rasulullah yang kelihatannya pendek, singkat, padat tapi maknanya menyeluruh itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Wadhalika fi qawlihi yang demikian itu ada pada sabdanya innallaha yarda lakum salatan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian tiga perkara yang pertama perhatikan anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a yang pertama adalah apa kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bersuku, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun berarti maknanya apa yang pertama adalah at-tauhid ya wa na'am at-tauhid adalah apa? Perkara yang Allah Ta'ala ridai. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisam bil kitab sunnah wa adam tafarraq fid din. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah maksudnya dan Al-Qur'an dan As-Sunnah seluruhnya wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum dan hendaknya kalian saling nasihat menasihati terhadap orang yang Allah Taala berikan nah, nah urusan kalian kepadanya maksudnya ada terhadap para pemimpin atau pemerintah atau yang mengurusi kalian barakallahu fikum na'am aywa kata beliau al-ula an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a yang pertama adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun Wa yadkhulu fi syirki ibadatul awliya Nah, termasuk juga apa? Dalam masalah dalam masalah kesyirikan, eh, masuk juga dalam masalah kesyirikan mengibadai para wali dan orang-orang soleh. Walaupun yang diibadai itu para wali atau orang soleh, itu termasuk dalam apa? Perkara kesyirikan. Nah, karena ibadah itu murni hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk senantiasa mengikhlaskan dalam beribadah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian atau dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Naam. Ah, wa ma umiru illa liya'budu. Naam, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, asani yang kedua, anta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan bercerai-berai. Aksana kana alaihi ahlul janiyah ini sebaliknya. Keadaan seperti ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bercerai-berai ini lawannya daripada keadaan orang-orang zaman jahiliyah min annahum dikarenakan mereka kanu mutafarriqina fi dini wa dunyahum. Karena dahulu mereka orang jahiliyah naudzubillah. Nah, mereka berserai berai dalam agama mereka dan dunia mereka. Wa hablullahi wal Qur'an. Perhatikan dan tali Allah yang diinginkan di sini adalah Al-Qur'an. Nah, tentunya juga as-sunnah. Wal i'tisamu bihi huwa an tatamassaku bih. Nah, dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu adalah apa? Iktisam itu maksudnya ya. berpegang teguh dengan Al-Qur'an adalah benar-benar na'am barakallahu fikum mengikat dirinya, berpegang teguh dengannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bersatu di atas Al-Qur'an, berpegang teguh di atas Al-Qur'an. Nyewa. Ya. Ketika seorang beriman dengan Al-Qur'an, dia harus juga beriman kepada As-Sunnah. Karena dalam Al-Qur'an ada perintah agar kita mengikuti As-Sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum Dan apa-apa yang didatangkan atau yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah dan apa-apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Naam, sehingga ketika seseorang beriman dengan Al-Qur'an kemudian meninggalkan as-sunnah maka itu merupakan kekufuran naudzubillah. Jadi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah beriman dengan Al-Qur'an dan as-sunnah mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah barakallahu fikum. Jangan termakan syubhatnya orang-orang Qur'aniyin yang mereka menamakan diri MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, ya, Majelis Tafsir Al-Quran pada asalnya mereka adalah majelis ingkar sunnah. Kenapa? Karena mereka mengingkari as-sunnah. Semua yang tidak ada dalam sunnah, ya, semua yang tidak ada dalam Al-Quran berarti apa? halal misalnya kata mereka naudzubillah berarti apa pengharaman dalam Al-Quran nggak ada anjing itu haram akhirnya banyak di antara mereka yang menghalalkan anjing nah sengsu itu kata mereka sengsu dan semisalnya. Enam. Jadi hati-hati ya dalam masalah seperti ini. Berikutnya, Fata'amalu bima amarakum bih dan hendaknya kalian beramal dengan apa yang Allah Taala perintahkan kalian dalam Al-Qur'an. Wa tastanibu ma nahakum anhu dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang Allah Taala larang kepada kalian. Li'anna Al-Qur'ana huwal manhajul rabbani. Dikarenakan Al-Qur'an itu adalah manhaj, adalah metode jalan prinsip Ar-Rabbani prinsip yang bisa mendidik, yang bisa membimbing al-kafilu nam nam al-kafilu bima salihil ibad yang barakallahu fikum itu merupakan kepercayaan dan nam barakallahu fikum sebagai tempat eh, dalam Al-Qur'an itu adalah kepentingan-kepentingan para hamba fi dinihim wa dunyahum baik dalam agama mereka atau terhadap dunia mereka. Na'am barakallahu fikum. Fatamassuku bihi rahmatun wa adamu tamassuki bihi adzabun wa syiqa wa syaqa wa syiqa. nam Kata beliau, wasyaqa berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu adalah rahmah kasih sayang wa ada tamassuk bih dan orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu merupakan adab yang sangat pedih, adab dan kesengsaraan atau kebinasaan. Sahih sebagaimana yang sering kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Yang kita pahami dari ayat ini barakallahu fikum berarti barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an dan barang siapa yang meninggalkan As-Sunnah, yang meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ewa. Berikutnya kata beliau, asal satu yang ketiga, antunasihu man wallahu amrakum. Hendaknya kalian saling nasihat menasihati. Nah, terhadap orang atau pemimpin pemerintah yang membawa atau yang memikul urusan kalian. Wa hadza bi khilafi ma kana jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan seperti ini atau perkara ini ini nah berseberangan dalam artian ber selisih dengan apa yang dahulu orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang mereka berada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Ewa. Kemudian enam alladzina la yanqaduna liwaliyil amri yang mereka tidak mau tunduk dengan pemimpin pemerintah. Adapun sunnah wal Jamaah kita ya, selaku sunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kita taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, taat kepada na'am barakallahu fikum eh, penguasa selama nah kalafikum fikum perintah tersebut pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang taat. Adapun perkara yang mungkar, perkara yang bertolak belakang dengan dalil maka kita jauhi semaksimal mungkin na'ambar kalafikum. fikum. Ayo. Kata beliau sini wa hadza fil amru bil inqiyadi walil amri. Dan ini nah dalam hadis ini ada perintah agar senantiasa apa tunduk dan taat kepada na'am barakallahu fikum pemimpin atau pemerintah atau penguasa. Tapi ingat ya, sudah kita jelaskan bahwasanya sebagaimana Rasulullah sabdakan innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk satupun Naam dalam perkara itu merupakan kemaksiatan kepada sang pencipta. Naam. Kata beliau di sini perhatikan wa munasahatihi wa ta'atihi dan perintah agar kita senantiasa menasihatinya empat mata jangan dibeberkan dibicarakan kesalahannya atau dalam artian apa kejelekannya dibongkar aib-aibnya dibongkar cacatnya di hadapan halayak rame, baik di khutbah-khutbah ataupun dengan demonstrasi dan semisalnya naudzubillah itu bukan prinsip ahlussunnah wal jamaah bukan jalannya ahlussunnah wal jamaah bukan jalannya para salaf dengan kata beliau wa adamil khuruj alaih dan tidak boleh memberontak kepadanya wa adamil kalam fih amaman nas dan tidak boleh membicarakan kejelekan atau tidak boleh membicarakan na'am barakallahu fikum mencaci maki di hadapan manusia wa dzikri uyubihi wa nashri uyubihi bainan nas dan tidak boleh juga menyebutkan cacat-cacatnya dan juga menyebarkan cacat-cacatnya atau menyebarkan kejelekannya, kesalahannya, kekeliruannya di antara manusia. Nah, li'anna hadza minal khiyanah wali amri karena yang seperti ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap pemimpin atau pemerintah. Terus bagaimana kalau seandainya mereka melakukan kemungkaran? Kita nah, kita ingkari kemungkaran tersebut secara umum, secara global bahwasanya kemungkaran yang seperti ini, seperti ini itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan secara umum seperti itu. Adapun memfonis dalam artian menyebutkan satu persatu, presiden kita namanya si fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, menteri si fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan kita tidak menasihati mereka dan mereka termasuk dalam walil amr, pemimpin pemerintah atau penguasa itu hati-hati. Adapun kita ingkar mungkar tetap. Nah, tidak boleh kita diam dari kemungkaran barakallahu fikum. Karena orang yang diam dari kemungkaran yang ada di hadapannya bagian syaitan yang bisu. Nah, barakallahu fikum ewa. Nah, berikutnya kata beliau di sini oleh sahada minan nasihat yang seperti ini bukan nasihat membeberkan nah barakallahu fikum mencaci maki pemimpin, pemerintah atau penguasa di hadapan kaum di hadapan manusia atau di hadapan halayak ramai itu bukan nasihat. Yang sering kita saksikan yang dilakukan oleh orang IM, ikhwan muslimin atau orang hati sebut tahrir dengan demonstrasi dan semisalnya barakallahu fikum seperti itu. Nah, ya, itu bukan uh, adab dan juga bukan caranya ahlus sunnah dalam nah barakallahu fikum menasihati pemerintah. Cukup kita doakan nasallaha an yahdiyahum, nasallaha an yusliha ahwala umaraina, nasallaha an yusliha na'am barakallahu fikum umura na'am mustama'atina. Seperti itu kita doakan barakallahu fikum na'am. Apa kata beliau? Wa in kana ba'dun nas yaz'umu anna hadha nasihatun. Walaupun sebagian manusia yang mereka jauh dari ilmu, mereka menganggap seperti ini nasihat. Kita demonstrasi di hadapan enam di gedung DPR misalkan atau di hadapan di depan gedung MPR kemudian teriak-teriak laki-laki perempuan campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahramnya teriak-teriak dan terkadang apa terkadang sholat jamaahnya pun tidak di masjid malah di jalan raya ini menurut mereka adalah nasihat walaupun ini sangkaan mereka nasihat fahad lesan nasihatan seperti ini bukan nasihat kata Syekhul Fauzan sahih bukan nasihat seperti ini wa inna hadza tashhirun wa syarrun yang seperti ini akan membuat apa Membikin apa na'am barakallahu fikum termasuk bentuk menyebarkan kesalahan atau menyebarkan nam aib atau menyebarkan menyebarkan cacatnya pemerintah atau pemimpin atau penguasa wasyarun dan kejelekan yang terjadi. Bayangkan, setiap ada demonstrasi, nah barakallahu fikum pasti ada keributan, ada yang sarana-sarana umum dibakar, terkadang ada yang ini dan itu, nah pengeboman semisalnya naudzubillah. Dan juga di antaranya yang paling nampak apa? Campur baur laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya wa ilqa'unil adawati bainal wali wa ra'iyah dan akhir-akhirnya memunculkan permusuhan antara apa? antara pemerintah pemimpin dengan rakyat seperti ini. Dan ini terjadi ya. Dan ini terjadi barakallahu fikum terjadinya apa? Nah permusuhan antara pemimpin dengan rakyat. Walaysa fihi maslahatun abadan bahkan dalam demonstrasi itu enggak ada satupun apa? kepentingan. Kerusakan pasti kerusakan. Salat Jumat bayangkan salat Jumat itu kita apa diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat barakallahu fikum orang yang mukim yang sudah dewasa barakallahu fikum di masjid bukan di jalan raya Nah, kecuali kalau masjidnya penuh itu pun di luar masjid baru sholatnya. Tapi kalau menyengaja di jalan raya seperti itu, naudzubillah. Allah musta'an. Meninggalkan perkara yang afdal demi melancarkan perbuatan maksiat mereka, demonstrasi di pinggir jalan, naudzubillah laki-laki perempuan campur baur, Allah musta'an. 6. Bal huwa madarratun mahdah bahkan yang namanya demonstrasi atau menyebutkan membeberkan aib atau membeberkan cacat-cacat nam cacatnya atau aibnya atau kerusakannya ulatul umur. Nah, pemimpin atau pemerintah di hadapan hal yang ramai itu adalah membahayakan secara murni kata beliau. Summa bayyana rahimahullah taala kemudian Nam uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, "Nah barakallahu fikum Anal khalala bahwasannya kerenggangan-kerenggangan alladzi yaqau fi nas wa yang terjadi pada agama manusia Nah, atau yang terjadi dalam agama manusia dan dunia mereka, inna masababuhu al-ikhlal bihadis salas. Sebabnya adalah apa? Kerenggangan mereka dengan tiga perkara ini. Awal ikhlal ba'diha atau kerenggangan mereka, jauhnya mereka dari salah satu atau sebagian tiga perkara ini. Wa huwa asyirku billah. Pertama adalah tiga perkara ini disimpulkan di sini. Pertama apa? asyirku billah berbuat perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atafarruq bercerai-berai, tidak bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah. Nah, yang ketiga, wal khuruj 'ala walil amri dan memberontak kepada pemerintah atau pemimpin atau kepada penguasa. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya bi'nillahi jalla jalla wa ala fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala kita sudah selesaikan permasalahan yang ketiga. Berikutnya nanti kita akan masuki permasalahan yang keempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.